bukan hanya di pasar tidak jujur, bukan hanya di kantor tidak jujur, di sekolahan pun sekarang sudah mulai marak virus-virus kok corona. Wes wong kene aja bingung corona, corona singkatane komunitas rondo merona. <laughs> Mangkel aku. Halo. Wes ruwono ta? Bayar. Wong wedok lek kadung krasa enak, masih lama. Terus, terus. Ya kono nang ngisor kari terus masih lama. Ya nang ndokur ya remek. Manut ta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin.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 mulai tingkat cabang, majelis wakil cabang, ranting ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser, adik-adik Ibnu dan IPPNU, semuanya yang dimuliakan, takmir masjid, khususnya yang baru saja dilantik tadi, mudah-mudahan bisa amanah, sabar, ikhlas, istiqomah dalam menjalankan tugas ketakmiran rekan-rekan panitia, para tamu undangan, pejabat pemerintah dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dari TNI dan Polri, saudara saya Bapak Kepala Desa yang asli Bojonegoro, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu terutama yang masih umek dewe-dewe seluruh jamaah yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita malam ini sama-sama hadir bersilaturahim berzikir, bersolawat, berdoa, bertolabil ilmi. Mudah-mudahan semua yang ikhlas hadir di majelis ini senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dibimbing ditolong oleh Allah untuk terus berikhtiar maksimal menggapai keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan fitni wa dunia wal akhirah sehingga nanti pada saat menghadap Allah semuanya sudah siap bihusnil khatimah jamaah sekalian selanjutnya melalui momen istimewa malam hari ini saya mengajak panjenengan semua untuk belajar belajar dan terus belajar untuk menjadi orang yang baik karena orang baik itu disayangi oleh Allah padahal kita hidup di dunia ini ada batasnya sesuai sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasadu ummati minas sitina ila sabain jatah hidup umatku di dunia ini antara 60 sampai dengan 70 tahun ada yang kurang ada yang lebih tapi rata-rata kisaran antara umur 60 sampai dengan 70 tahun Rasulullah sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hanya diberi jatah hidup berapa tahun? 63 itu kalau dihitung pakai kalender komariah lek dihitung gae tanggalan rembulan suwidak telu tahun tapi kalau dihitung pakai kalender Syamsiah pakai tahun Masehi seperti umumnya masyarakat kita usia Rasulullah itu 61 tahun kira-kira sebab setiap setahun antara kalender Syamsiah dan Komariah itu selisihnya 11 hari para jamaah menurut hasil penelitian masyarakat Indonesia itu rata-rata meninggal dunia di usia 67 tahun saya sempat membaca kalau diteliti per kabupaten Kabupaten Sidoarjo ini penduduknya rata-rata meninggal dunia di usia 61 tahun daerah-daerah yang sudah berubah menjadi daerah industri itu rata-rata mohon maaf usianya pendek-pendek 61 tahun untuk daerah saya Bojonegoro 115 lu ngono lapo lurah kok iso pindah merene tapi sekali lagi rata-rata kisaran 60 sampai 70 tahun Allahumma sholli ala Muhammad ada memang yang diberi usia lebih Bapak Ibu non sewu dijawab sampean umpomo karo Gusti Allah tiga jatah urip nang donya iki sampai satu tahun purun napa mboten ikhlas nah, sampean ikhlas sing ramut stres iso-iso antar mantu sing ramut dirimu gegeran lebih-lebih sampean diramut mantu wedok umur satu tahun terus gak iso lapo-lapo tepak nang jeding kebreset ngeblak mangan dulang ngombe nyekoi ngoyoh ngising nanggon kira-kira mantumu sing rumah sampeyan dongane ya apa saya pernah sampaikan jatah hidup manusia di dunia ini seperti perjalanan buah kelapa yang jatuhnya tidak bersamaan. Ada yang masih berbentuk bunga namanya manggar sudah berguguran. Ono sing sampai dadi bluluk ceblok. Ono gedean titik dadi cengkir rontok. Ono gede maneh dadi degan gogrok. Ono gedean maneh metu santene diogrok-ogrok. Tapi ono si loro klopo yang tua coklat, kunting, bungkek, kecepit bongkok. Nanti kancane wis entek, dene saya kecepet bajing gak tedas diogrok ogro gak kenek kata dipenek males dinteni gak lugur-lugur <clears throat> kematian juga seperti itu ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran bahkan kadang-kadang digugurkan wonten apa mboten ten pundi apa Bojonegoro oh lah aku wong Bojonegoro kok gak krungu Kenapa kandungannya digugurkan? Ya mungkin kandungan itu hasil dari pemilu. Ya. Perkawinan hamil dahulu. Ono sing tas lahir mati. Bahkan kadang-kadang dipateni. Wonten mboten? Ten pundi? negara neh Pak Lurah. Ya eh, sakarepmu. Arek cilik mati lumrah, remaja mati kata wong tua mati turah-turah hancane wis jadwale tapi Yono sing awet uripe gak mati-mati Konco-konco wis mati kabeh dene sik gak mati-mati wis gak iso lapo-lapo wis kakean umur tenagane wis udur. uban di kepala sudah bertabur kulit-kulit sudah pada kendur pandangan dan penglihatan mata sudah kabur gigi satu persatu mulai gugur lek mangan doyane karibu bur gaweane di ditempati, dor lumah-lumah nang dukur sor nek turu ngoroke senggar seng, dor atik yo ya balak-balik nglen dijak rundingan omongane malah ngelantur wis gak kuat melaku nang sumur ngoyo hae njaluk di atur wis cekelane susur hobine kokor-kokor nganggur nyawangi anak putu sing do tawur soale rebutan tanah sing regane mundak dukur mecah sertifikat wes salah ukur atik surate sek diulur ulur lho lek wis ngono iku cita-cita terdekat ya pindah nang alamku nyusul Gus Dur Nah, ya aku yang no or-ore Lo ngene gak gampang, makanya larang. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki aku ceramah gak suwe-suwe, diluk ae. Lho lek kurang ya meneh nonton ndek kono iku, meneh. Meneh aku nang kono iku. Tak sambung meneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wis saiki wis lah menengo. Hidup ini menjalani proses bertahap. Latar kabun tobakon an antobak. Jadi menjalani proses bertahap ini, ayo usaha dadi wong api sampai engko sowan ngadep ngersane Gusti Allah. siap nopo dereng? Umpama ya, umpama ini Bapak Ibu mari ngaji toko kene, toto omah, engko sampeyan ditekani malaikat Israel. Sikapnya wapi, ramah dengan senyum. Terus malaikatnya ngomong, "Mohon maaf ya, saya adalah petugas Allah." saya siap membantu Anda untuk boyongan. Pindahan dari dunia menuju akhirat. Sampeyan jaluk di ternonang suwargo saiki ta tahun ngarep. Jawabnya apa? Nah, sing jawab saiki itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, rumongso sangune wis cukup. Kemungkinan kedua, stres. Yo ya, karena merasa hidupnya menderita, sengsara, Wes enggak ada gunanya. Wes rumangsa soro dikuyo-kuyo satuan bongko. Pokoknya wis lah usaha dadi wong apik supaya cita-cita kita bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin yang hadir di sini punya cita-cita yang sama dan cita-cita itu tertuang dalam doa yang sering disebut dengan doa sapu jagat. Mbok Sopo sing ngaiti kok diarani doa sapu jagat. Kok gak sisan sapu donya akhirat. Doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia, berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah aku dari azab neraka. Doa ini sesungguhnya merupakan solusi alternatif sekaligus jawaban dari Allah ketika banyak orang yang waktu menjalankan ibadah haji dan umrah itu yang diminta hanya urusan dunia saja itu tertuang dalam ayat sebelumnya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Akeh wong iku lek ndonga sing dijaluk cuma urusan donya tok. Sing dijaluk iki cuma kesenangan donya, enak nang donya. Dekne nang akhirat gak oleh bagian apa-apa. Makanya dikritik karo Gusti Allah lek ndonga iki aja ngono aja njaluk donya tok sing sempurna oh kebagusan donya akhirat Bapak Ibu sing pun nate tindak haji atau berangkat umroh itu jenengan lek kate berangkat lak tonggo-tonggo kanca-kanca biasane do nitip donga nggih nah sing durung tau berangkat bagian nitip iku rata-rata donga sing dititipno dongo urusan akhirat atau urusan donya jujur akhirat dan donya hmm rata-rata lek titip langono sampean kate lunga haji sampean kate berangkat umroh ndok kono iku mandi tolong yo aku sampean dongakno muga-muga anakku kate daftar PNS klebu Muga-muga tanahku sing kate tak dol iki payu. Muga-muga anakku sing kuliah nang lulus cepet-cepet oleh penggawean, penyakitku nang waras, tokoku cek laris. Pokoke urusan donya sing dijaluk. Sampai sing haji, sing umroh, iku lek nang kono rata-rata ndonga, sing dijaluk ya urusan donya. Ayo atik gak ngaku. Sampai ngguguk-ngguguk nang ngarepe Ka'bah. Yang jalan donya, ya Allah, kula gadah anak perawan tuwek, ya Allah. Halo. Mangkane ditepak sapa ngomong pengalaman pribadi? Mangkane di ambek Gusti Allah, aja ngono lek ndonga, aja donya tok rugi. Sing sempurna jalu ondonyo akhirat. Itu doa juga merupakan pelajaran berharga buat kita bahwa masa depan manusia itu setidaknya ada dua. Halo. Lagi nek memperingati Isra Mi'raj kan nerangno Kanjeng Nabi dikongkon meninggalkan alam dunia menuju ke alam malakut sowan dateng ngersane Gusti. Eh mbok gak nyaut tok. Diterusno tak gak iki. Wis rungokno, panitia wis gak atik ana sing ngintak-indik. Mbahas apa maneh? Wis mari kabeh acarane. Persiapan wis mari, sing dimasak mau ya wis mari tak mangan. Weh, saiki kari wayang ngaji ndonga buyar wisan. Lagi panitia sak rundingan dek gue rundingan masalah apa ini? Oh no berkate. Oh, wis mau ditonton dek aku roh kok. Kari madai mobil ngono lo. Lanjut betul nih. Makanya yang menurut setidaknya masa depan manusia itu ada dua. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. mulanya fid dunia hasanah wa fil akhirati ada masa depan di dunia, ada masa depan di akhirat, ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Ayo pokoknya lihat tak takoi jawabannya kudu jujur. Aku paling gak seneng mau gak jujur. Adek gak jujur tak tinggal mulai. Sampean kalau tak ajak berpikir atau berbicara soal masa depan, jujur, yang terfikirkan oleh sampean itu masa depan sesudah mati atau masa depan sebelum mati yang sampean pikirkan nih loh misalnya ayo mikir masa depan langsung tek pikiranmu itu masa depan do akhirat atau masa depan do untunya hmm, akhirat preketek lambemu lamis iku jenenge Takongon jujur kok halo makanya disindir karo Gusti Allah bal sirunal hayatat dunia roto roto menungso iku luweh milih kehidupan donya monggo monggo mbah monggo nang ndi wis gak ana nggone alae kari kok monggo monggo kate ngelantik tokoe kari monggo monggo nyun pangapunten mangke salamane kalih kula kari-kari mawon soalnya tokoe kari wis nyawang aku ojo nyawang sing tokoe kari Monggo monggo monggo para kiai katuran pinara nyimpang pangapunten niki guyonan antar kiai yang ini Allah Allahumma Muhammad. Dilanjut mboten? Jadi sindiran niku gak gawe wong kafir to, Ya gawe wong Islam barang. Bal sirunal hayatat dunia roto-roto menungso iku luwih milih kehidupan donya. Luwih seneng kenikmatan donya podo lali wal akhiratu khairu wa abqa akhirat iku luweh bagus akhirat iku luweh langgeng lebih kekal abadi wis ta ngaku gak ngaku wong wage cara dikokon milih akhirat karo donya temen pilih donya akhirat simbule ganjaran donya simbule bayaran ayo saya kita takoni jawaban yang jujur sampean seneng di dua anak sing pinter nggelek ganjaran karo dua anak sing pinter nggelek bayaran tak tapuk lambemu ayo jujur ibu-ibu ibu lebih bangga mana dua mantu sing pinter nggelek ganjaran karo dua mantu sing pinter nggelek bayaran Wes, saiki umpama sampean duwe mantu loro. Sijine ustad, jine camat. Lek sampean tepak kumpulan, mbok kumpulan PKK, mbok arisan, mbok muslimatan, iku sing sampean bangga-banggakno sampean cerita ceritakno mantu sampean sing ustad ta sing camat. Seneng di duwe mantu santri karo duwe mantu pegawai negeri. Ini yang perlu saya luruskan. Kesalahan besar masyarakat kita, itu roto-roto kepingin anaknya jadi pegawai. Sampai di direwangi adul tanah, gundaftarno. Itu uang tua goblok. Ayo saya sama tak kayak perbandingan ya. Mantumu si jine ustad, si jine camat. Yes. Roto-roto sama lak bangga duwe mantu camat. iyo priayi. Emang sih keren. Keren. Bajunya licin, rambutnya melinti, pakai sepatu, pakai dasi, bawaannya koper, kerjoe nang kantor, ambune wangi. Hmm, priayi. Tapi paling bayarannya piro? 5 juta. Loh, 5 juta itu loh digae ragat statusnya sebagai priayi digae biaya statusnya sebagai priayi ndak cukup kadang-kadang bujuni cuma kebagian biro lenek gak cukup sementara kebutuhan akeh larinya kemana nyolong lo sepurane terus mantumu sing siji ustad ustad iku santri walaupun morot modol ya rada morot modol lah gelem mulang nang TPK nang madrasah dinia gelem jadi takmir masjid Mas yo gak ono bayarane terus gelem kerja serabutan mbok tutul sego goreng mbok mie ayam mbok tahu tek mbok bakso mbok sego bebek gak ada izin santri kan gak patek duwe izin sing penting halal ayo iku lho lek rada rame titik ya. sedina ewu sepuluh dino limang juta saulan limolas juta halal Loh. apa maneh ustadz yang model kayak gini ini ayo sing kepingin ngapain mantu angkat tangan mau aku ibu ngono anaknya kayak apa Lah kok rata-rata merasa lebih bangga ketika anaknya jadi pegawai, punya mantu pegawai, padahal tak hitung no koyok ngono iku sampean. Kehalalan nih, hmm, gak terjamin. Sorry dan. <laughs> Oh, ke inspektur dua ya kok. Itu tambah piro bayaran mian. Lek gak pinter ngelek ceperan, nyonyor. menengok kayak raro urusannya melu-melu Coba cobalah kita berpikir realistis lo nih omonganku gak tepak bantahan kok keliru wong tua kepingin anak itu jadi pegawai KB makanya lek kate penerimaan CPNS sing daftar Masya Allah padahal lek dihitung temen kadang gak balik modal oleh gaya itu gak ono pakai negeri sogeh gak ono lek korupsi lek gak pinter pokel kudu ambek wira swasta apa ngono lah aku ngomong apa anane kok mangkel ya wis lho soalnya aku mau lho ngremehno camat karo ustad kok milih camat lho loro hatiku ngene halo saya ngenteni ngombe itu membuktikan kalau memang rata-rata manusia itu lebih memilih dunia daripada ayo mana mana mana no, bapak-bapak sampeyan misalnya dituntut bojo kon gaek mah, utawa apa maneh iki wis nang longgo aja atik intak-intik Lo wong sing jamaah teko aduh aduh lo lho, gak melu bondo mrene pengen ngrungokno ngaji. Panitia sung bondo malah gak melu ngaji mek riwari iki. Panitia koclok iku jenenge. Ya harusnya malah panitia sung merenteng metenteng onong ngaji wong panitia sung bondo. Bek ngenteni rekamane ngono to. suka kabeh wes tertata kok. Ayo dilanjut mboten niki. Nah, rata-rata kalau sama nih keliru pola pikir. Nah, coba bapak-bapak misalnya dituntut istri kongkon gawe nomah utawa dijalui anak gawe nomah. Iku sing sampean rencana no rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya. Ya Allah, mungkin nikah ayu-ayu kok on ya modelnya ya. Sing direncanakno iku omah sing kate dinggoni sak lawase ta omah sing kate ditinggal sak lawase praketek sebelah kene iki lamis tok ket mau aku lak ngomong jaluk jujur sih yakin sing sampean pikir rumah yang akan ditinggalkan selamanya wes gak terlintas rumah yang akan ditinggali selamanya lo gak kepikir blas ancene utukmu isine yang ngono iku Ini utuke santri yo gak ngono. Halo. Halo. zaman rencana no omah swarga ta omah donyo Ya emang sih harusnya dua-duanya. Yo duwe omah nang Sidoarjo, yo duwe omah nang yo ya merencanakan bangun omah nang Sidoarjo yo ya kudu merencanakan duwe bangunan omah nang suwarga ayo dijawab mana? sing cerdas Api endi lebih indah mana omah donya karo omah suwarga omah suwarga lebih baik lebih indah tapi jujur anggaranmu gaem bangun akean Andi. anggaran gaya bangun nomah padahal itu rumah pasti akan ditinggalkan selamanya sampai ratusan juta kadang miliaran dewangi utang-utang padahal sadar kalau itu rumah sebagus apapun seindah apapun pasti akan ditinggalkan selamanya kalau sudah ditinggalkan gak ada gunanya gak ada manfaatnya gak bisa membantu gak bisa menolong babar bisa nggak ada manfaatnya cendelo sitok lo gak katut masih toko kayu jati pintu neu papan kayu jati tawebel sampean mati di digawe papan kuburan sampean no oh, oleh hamba anak sampean mesti di toko no kayu kilon sampean sementara rumah yang akan ditinggali selamanya rumah di surga gak mikir ya wis saiki nyelengi gawe tuku material gawe tuku bahan bangunane tiap Jumatan ngisi kota amal masjid itu dalam rangka nyelengi gawe bangun rumah nang swarga piro lemu nyemplongi kota amal rong ewu gawe bangun rumah oleh paku siji go belusi bokongmu para gendeng-gendeng sekalian sampean gak sadar lek sama niku gendeng. Matur suwun. Dadi iki critane wong gendeng ngomongi wong gendeng ngono nggih. <clears throat> ayo gendeng bareng ayo. Ngelapo lho, Nduk. Makanya kita diajari untuk menyikapinya dengan adil di samping mengikhtiari dengan maksimal nyikapine kudu bener masa depan di dunia itu sifatnya bagaimana masa depan di akhirat sifatnya bagaimana harus benar dalam mensikapi jangan sampai keliru bahwa iya bah, alalah nyumbang lima ngewur rewel bahwa Dunia itu sifatnya hanya mungkin, sedang akhirat sifatnya pasti. Maka kita harus bijak dan adil bagaimana menyikapi dunia yang hanya mungkin, bagaimana menyikapi akhirat yang pasti. Diberi petunjuk sama Allah. Wabtaghi fima atakallahu akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhirat sebagai fokus cita-citamu. Tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Ingat jamaah sekalian, akhirat adalah tujuan utama. Dunia tujuan antara. Eh, mau paham bu enggak? Dunia ini sifatnya hanya mungkin. Apapun yang terjadi, mulai hari ini sampai nanti roh kita diambil oleh Allah, itu sifatnya hanya mungkin. Mungkin ya, mungkin enggak, mungkin kelakon, mungkin gagal. Makanya kalau sama nang dunia kita lek kata lapo-lapo Kongkon, insya Allah kalau Allah menghendaki karena bisa jadi kita punya cita-cita, persiapan wis mateng, tapi gak kelakon. Hei. Hei. Menabung untuk hari tua. Tabungan dapat banyak, ternyata belum tua sudah mati. Punya cita-cita rumahnya lantai tiga. Jadi bangun rumah lantai tiga. Dicoba naik sampai tangga dua kebreset, geblak. Mati pengen dua omah wis suwe begitu omah dadi sik tas pasang listrik kesetrum kuliah lo semester akhir wis mari skripsi mari KKN kari wisuda kurang rong dino pacaran pitung tahun nih lo kadang-kadang gak dadi bojo kok katah toh Eh, Bu, sing saiki dadi bojo sama nu biyen alternatif berapa? Ana sing keblondrok barang ngono. Lho nggih napa mboten? Dikandani kok iku donya. Lek akhirat pasti sifatnya. Mati pasti. Hidup lagi sesudah mati pasti Adanya surga pasti, neraka pasti. Maka ini simbol toh ono Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sidrotul Muntaha, kelahiran, kematian, kebangkitan kembali sesudah mati. ini ngono, cuma gak tak runtut no soalnya waktunya terbatas. Lah wes langsung tak kayak matenge ngono lo Pengen murah ya mau dinmu kan ceramah dewe Nah iyalah. Allahumma sholli ala Muhammad akhirat itu pasti mati pasti hidup lagi sesudah mati pasti adanya surga dengan kenikmatannya pasti neraka dengan siksanya pasti siapa yang masuk surga pasti mulia pasti bahagia selamanya siapa yang masuk neraka pasti menderita pasti sengsara pasti nyonyor pasti nyenyek selamanya kalau di dunia cuma mungkin makanya dunia ini sawang sih nawang kadang-kadang sing ketoke sugih karo sing ketoke melarati belum tentu bahagia sing sugih sawang sinawang sing numpak mercy iso berbes mili sing numpak becak iso lincak-lincak dunya ngono sing turu hotel e susah tengel-tengel sing turu gerdu bungah guyang-guyu nang donya ngono iku kok nang donya lho iya hoi Loh jangan dikira di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Nang dunyo kadang-kadang sing mangane nang restoran mewah ngono iku ya ora iso ngrasakno nikmat. Sik kate nyendok krungu wong dehem iso keselek kok. Padahal krungu teko mburi ana <clears throat> soalnya sing dehem suarane persis karo wong sing diutangi. Keselek. Lho saya wong gak duwe mangan ndok tengah sawah yo nikmate gak karuan. Sego iwak asin karo sambel tok. Masya Allah nikmate gak karu-karuan. Tak percaya sampean? Woi. Mangkane nang donya iki wong melarat wani ngenyek wong sugih. Alah dorong karuan, wong sugih-sugih uripe luwih enak timbangane sing melarat-melarat ngene iki. Kadang sugih ngono iku utange yo sak pirang-pirang gak ketara. Dorong karuan, temenan yo sing turun nang spring bed iku luwe tanek timbangane nang pring kriyet nah turun nang spring bed lek ngipine diuber-uber gendruwo ya katok menggah-menggah Turun nang pring kriyet ngipi mlebu restoran ya mangan sate ngombe es degan uh seruput ngeli iler tiba tapi kan enak iso ngono tapi lek neng akhirat yang pasti gak iso. Penduduk neroko kate ngenyek penduduk swargo, gak iso. Alah durung karuan nang swargo lu enak timbang nang neroko. Eh nang neroko gak apa-apa kaitane lara suwe-suwe lah ya iso adaptasi. <laughs> nang neroko kok adaptasi gundulmu amoh. Di sini cuma kemungkinan, di sana kepastian. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya wong mukmin sing bener itu fokusnya akhirat sebagai tujuan utama tapi tidak melupakan dunia sebagai tujuan antara jadi opo ae diniati ibadah ngelek ganjaran tapi yo gak lali nompo bayaran lu ngomong jadi wong tani kata berangkat nang sawah bismillah niat ibadah ngelek ganjaran engkau panen nompo bayaran Jadi guru yang ngono kata ngajar bismillah ibadah niat golek ganjaran eh, engko tanggal nom nompo bayaran tadi pedagang bodoh kata berangkat nang pasar bismillah niat ibadah golek ganjaran dagangannya payu bati oleh bayaran tadi penceramah yang ngono ya tak toto hatiku kate berangkat bismillah niat ibadah golek ganjaran Wong cerdas ya kudu ngono ya. Walatan sana sibaka minat dunia. Ojo lali bagianmu tekan donya. Eh wong Islam itu kudu oke kok nang donya. Tonton Quran hadis itu ndak ada pun perintah untuk menerima zakat itu ndak ada. Yang ada perintah mengeluarkan zakat, membayar zakat. Lah iso ngetokno zakat iso membayar zakat ini gak sugih masuk iso. Artinya orang Islam itu diajari untuk kaya, dianjurkan untuk jadi orang kaya gak ono hai orang-orang mukmin terimalah zakat gak ono no ayate hai orang-orang mukmin jadilah orang kere ndak ada lah nek soge masjid gak mek ngene iki tok modele mewah megah ngono wong soge masjid masjidnya cawili <laughs> Iki bangunnya ket mulai tahun piro. Terus ketinggalan zaman, Bro, maksudnya. Mangkel yang wis kok. Halo. Apa karepmu? Lah wis, supaya iso meraih itu tahapan-tahapan kehidupan itu kudu bener sama, aja sampai keliru. Tadi kan saya sampaikan menjalani proses bertahap. Kanjeng Nabi ya dakwah yang melalui tahapan, tahapan, tahapan, tahapan. Mulai kecil, terus, terus, terus bagaimana kehidupan itu dijalani oleh Rasulullah. Sampai angon wedus, sampai berdagang, terus neng Mekah. <laughs> Tiga belas tahun, nyemekir kok Ya gak mikirin kok keliru ngomong, keliru ngomong iso resiko kok. Ya lek sampean wong gak penting ngono. Masih ngomong sak tate cangkemmu iki gak ana urusan. Lah nek wong kaya aku ngene iki kan rada penting. Ngomong salah titik iso dadi urusan. Resikone gede. Heeh. Lah zaman murah wong gak mengandung resiko. Nah, coba genteng nomor ini bawa lah buyar kabeh wong wong. Ngono lho. Nah, iki teko sakmene akeh ya perkara pengen ngrungokno omonganku. Makane lho rae cuwerdas moh sambutan. Soale sadar gak kira dirungokno. Apa maneh atik kesuwen iso dibengok karo arek-arek kul huale. Cerdas lho rae iki. Wes aku mau sambutan wis wakilono ae. Cawerdas. sambutan nanti ndelewer tak tinggal mulai cek eh, diceramai lurai dewi ngono lek aku Allahumma sholli ala Muhammad nah saya ingin nih, iya iya tahapan-tahapan itu wes uripe menungso mau ada tahapan-tahapan tahapan demi tahapan saya kita bagi cek gampang dipahami <clears throat> mulai umur 0 sampai 20 tahun Terus tahap berikutnya umur 20 sampai 40 tahun. Iku sing dipeno apa? Ngerti sing dipeno ya? Sing dipentingno, sing difokusno apa? Kudu nglakoni apa targete apa ngono lho. Terus tahap berikutnya umur 40 sampai 60 tahun. Tahap berikutnya 60 sampai eh gak 80 sampai mati ngono ya? Wong 60 ke atas expired wesan iki. ya Allah ya Allah ya Kak gak gak ngombe mikir aku statusnya sudah bukan warga dunia meskipun masih tinggal di dunia 60 ke atas sih warga kehormatan ngapunten gak yang sepuluh kula boten kok ngece sampean boten ini kan kita tahapan-tahapannya seperti itu ngono loh pangapunten ayo saya kita urut cek suwe-suwe pertama mulai 0 sampai 20 tahun bapak ibu saman kalau punya anak atau punya cucu yang berada di kisaran usia 0 sampai 20 tahun itu fokusnya apa targetnya apa nah, cuma sekalian umur 0 sampai 20 tahun itu fokusnya adalah mencari ilmu ya ini penting untuk anak-anak kita ngapunten soalnya uh, anak wong itu gak bodoh karo anak kewan. Iya ini maksudku, Bro. zaman zaman lek dua anak tak dua putu, itu ojo cuma di dipakani di disandangi rapet, turok nonggon anget, tarjete arek cek sehat, giat, semangat, kuat, diangkat berat. Saking lemune. Emang sih itu juga penting. Semangat posyandu itu penting. Karena anak lagunya sih bu, semangat posyandu ibu. Aku anak sehat tubuhku karena ibuku rajin dan cermat semasa aku bayi selalu diberi asi makanan bergizi dan berat badanku nah hmm. itu anak wedus anak wedos, anak PT, itu berat badan ditimbang selalu. Oh, targetnya kan lemu, nek lemu didol bati. Makanya aku mau ngomong anak uang itu gak bodoh karo anak kewan. Lek anak kewan sing penting iku berat badanku ditimbang selalu Pokoknya timbangannya mudah abot, mudah lemu didol bati. Kalau anak manusia nggak cukup berat badanku ditimbang selalu, ilmu akhlakku dibimbing selalu. Makanya banyak lagu-lagu yang saya kritisi dengan tujuan membangun. Banyak saya kritisi. Aku gak seweneng mana arek cilik dibujui, eh dia, diajari bujuk gak seweneng. Arek sek bayi nu diajari bujuk. Po ami ami belalang kupu kupu, siang makan nasi kalau malam mimik susu. Bayi sa Indonesia siang malam mimik susu. lana siang makan nasi kalau malam neritik nggak susu itu siapa? Mau oh, nyindir bapak kok melalui anak. Lagu gak mendidik. Makanya lah aku tak rubah yang ada nilai edukasinya, ada nilai pendidikannya. Po ami ami belalang kupu kupu besok jadi kiai sekarang mondok dulu. Nah, apa itu? Apa? Nanti bang mau ke ami-ami, belalang kubu-kubu, siang makan nasi, kalau malam mimi cucu. Ngono ku ambek tangane ditimek nang ngene. lo kape lah ngerti nek cucu nggone nek ini Gak mendidik. Gak mendidik. Lah ya Makan iku lagu saru Yuk Lagu porno. Mungkin sing bener ya Yang aku mau lek anak wedok ya bu ami-ami belalang kupu-kupu besok jadi bunyai sekarang ngaji dulu lah ngono aku lek ngomongi politisi-politisi kok yang ngono apa ami-ami belalang kupu-kupu kalau ingin dapat kursi sekarang kampanye dulu kadang aku yang ngomongi awakku dewe bu ami ami belalang kupu-kupu kalau pengen disangoni sekarang ceramah dulu <laughs> ya Lomong. wong mana maneh lagu gak nengeng. Wah rek cilik diajari nyanyi serang ke kiri, serang ke kanan, Mau Mosok cilik kok diajari serong. Islam itu prinsipnya ihdina sirotol sejak dini tanamkan itu jalan yang lurus lagi kok diajari serang ke kiri serang ke kanan mari ngono seneng tralalalalala anakmu serang serong urip <laughs> ibu-ibu kadang yang ngono gak seneng karo moro tua wedok disindir melalui anak, eh burung kakak tua hingga bikin dela nenek sudah tua giginya tinggal dua Mana neopong? eh sembuh ana ana lagu greget wong lagu burung hantu Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Uhu, uhu. Kak seneng blas aku lagu. Ayo coba pikirin, matahari terbenam, hari mulai malam, wayang maghrib, matahari terbenam hari mulai malam guru busyams wayah maghrib di mana mana terdengar orang azan lo kok terdengar burung hantu ono burung hantu manggung wayah maghrib Ka ono saire rungok no sama sama terdengar burung hantu suaranya merdu ket kapan burung hantu suaranya merdu ket kapan wong gedeng wong gendeng iki ngerti nek burung hantu ki suarane medeni menakutkan lo kok merdu yang merdu suara azan lewongnya kok dipadakno karo burung hantu ate ini ngene sisan uhu uhu yang ngenyek azan ganti wo sak donya azan ya Allahu akbar Allahu akbar sampai la ilaha illallah cuma lagune ae sing punya khas sendiri-sendiri Mekah Madinah Allahu Akbar Allahu Akbar Mekah Madinah tapi Allahu Akbar Jakarta ya. Allahu Akbar Allahu Akbar tetap Allahu Akbar Bojonegoro Allahu akbar Allahu akbar Bojonegoro Pakai Allahu akbar Allahu akbar Lah kan punya khas sendiri-sendiri tapi tetap Allahu akbar lagi mau adanya kok uhu uhu dirubah matahari terbenam hari mulai malam Terdengar orang azan suaranya lantang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar Hayya ala sholah, hayya ala sholah, mari kita sholat Apa sih? Nanti bang, uhu Nah itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar tanamkan gaya nyanyian ganti gaya demo. Wow, Akbar. <coughs> Wes. Lah aku tadi ngomong sama kamu anak manusia itu nggak sama dengan anak binatang gak bodoh anak uang ambil anak hewan nggak bodoh anak wedus jenenge sing banter anak wedus jenenge cempe sing penting dikeimangan keimangan warek pakani warak, pakani warak, pakani warak. lemu gede dewasanya dijamin bisa jadi wedus yang baik menurut pri kewedusan anak kebo jenenge gudel pakan ono sing warek keimangan warak keimangan warak. lemu dewasanya dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekebuan anak sapi jenenge wedet yang penting keimangan warak, dipakani warak, dipakani warak, lemu gede dewasanya dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian tapi beda dengan anak manusia anak manusia namanya bayi kalau hanya sekedar dikei mangan warak, dipakani warak, dipakani warak, nek mek dikei mangan warak tok, iso lemu anjene, iso gede yo, iya. tapi dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Faham? Beda. Anak PT jenenge kutuk. Cilik kiek kiek. Kiek kiek. Pakani warak, pakani warak, gede dadi perawan jenenge dorong diperkosa jago sing merkosa jago limo mari merkosa minggat kabeh jago jadi masalah nama mboten mboten kasus nama mboten urusan karo polisi nama mboten mboten masyo diperkosa jago limo bar merkosa jagone gak tanggung jawab nggak ada masalah wayang ngendok tetep ikhlas wayang angkrem tetep khusyuk ndoke rolas netes bareng gak stres anaknya dijak melaku dimong dijak melaku diramut begitu gede-gede anaknya sing wedok dipendeli iso dadi babon anaknya sing lanang diteladungi iso dadi jago kaatik ngerepotin baik, makanya gak ono mbah petik ngomong putu lek mbah wage ngomong putu wonten apa mboten berarti hebat ndi wong wage karo petik anak uang, jenenge bayi cilik wedok lek trimo dikei mangan wareg gede dadi perawan terus diperkosa karo nanti mau areke ayo oh wis ilang areke silang <laughs> oh ya iku areke guyu iku ngapunten dadi masalah napa betul? kasus napa betul? itu bedanya makane anakmu cek gak podo karo anak kewan umur 0 sampai 20 bekali dia dengan ilmu kan yang membedakan manusia dengan binatang itu ilmu kalau manusia hidupnya pakai ilmu binatang nggak perlu pakai ilmu bedanya di situ es saking ini cekak tuh tuh ya eh menengah mungkin lagi rewel kok ngerti sih sisan gak berangkat kok aku ngomong Beda nih. <laughs> iya iya iya iya sama no. Iya, iya sama rengono kan <laughs> lek kewan uripe wis otomatis otomatis aja gak perlu ilmu gak perlu akhlak ya wedes ya wedes lanang karo wedes wedok toko kaduan padahal atik wedes wedok bokonge diobano ter ter ter, ter so otomatis melawayu untuk untuk untuk untuk munggah celingkri terus lapo kupluk kupluk kupluk kupluk kewan kewan <laughs> Nah, kalau anak manusia harus pakai ilmu dong. Yang membedakan ilmu itu apa? Ilmu adalah senjata, alat untuk menghadapi berbagai permasalahan hidup. Maka logikanya begini, saudaraku. Tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Tak ini, tak ini. Zaman rumah no ya, enggak kawin status. Insya Allah akeh ngeleke. Ini, tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Hidup ini gampang kalau ada ilmunya Hidup ini mudah kalau ada ilmunya. Hidup ini enak nyaman kalau punya ilmunya. Lapo uripmu kok kangelan soalnya sampean gak duwe ilmune. Lapo uripmu kok soro soalnya sampean gak duwe ilmune. Lapo uripmu kok susah soalnya sampean gak duwe ilmune. Lek duwe ilmune gak ono soro, gak ono rekoso, gak ono kangelan, gak ono susah. Gampang kabeh. Hmm, mau mikir arek. E. <laughs> lah aku kok apa-apa kangelan berarti aku goblok. Iya. ngancane yo. Iya. Hidup ini mudah kok kalau ada ilmunya. Ngono lho, mangkane ngono. Kaya ngene iki, ana arek nang pengajian kok nangis, ana ilmune. Apa? Jejelono pentil. Mesti meneng. Arek rewel nang pengajian, meneng, meneng, meneng. Ibu izin tak kira meneng, apa mana karo dicatat ya meneng tegak, meneng tegak. Tambah banter. Pengen meneng jejeli pentil. Ini -mm. Nah, iku jurus nggo ngatasi anak rewel. <laughs> Dan itu juga berlaku untuk bapak ibu. Bapak ya ada rewel nang cepet jejelono. Allah. Sampun, sampun, sampun, sampun. Nah sekarang ilmu apa yang harus kita bekalkan kepada anak-anak kita? Saya titip tiga saja. Bekali anak kita dengan tiga ilmu ini agar anak kita bisa mandiri, hebat dan berkualitas. Minimal yo ya, gak kaya bapaknya lah. Satu, ilmu syar'i, ilmu dini atau ilmu agami. Dua, ilmu profesi. Tiga, ilmu kreasi. Wis telu iki ae. Enggak tepak tuntutan aku. Ilmu dini, ilmu syar'i, ilmu agami didapat melalui ngaji. mungkin aja sampai anak gak ngaji. Pesenku ibu Ojo sampai anak gak ngaji. Mulai TPG Madrasah Diniyah syukur-syukur nang pesantren. Ilmu profesi didapat melalui sekolah formal mulai pos paut, paut, playgroup, TK sampai perguruan tinggi. Di sekolah, di kampus-kampus, ilmu profesi. Nah, ilmu kreasi melalui realitas kehidupan. Es, tak urut. Kok serius banget? Lagi ijazah, larang ini. Kulang seeling kok, biyen nang sekolahan-sekolahan ini wakai dok papan-papan ini ditulisi takwa, cerdas, terampil. Wah itu visi yang luar biasa. Ilmu agama, ilmu agami, ilmu syari, ilmu dini mencetak anak kita agar menjadi takwa. Ilmu profesi mendidik anak kita agar menjadi cerdas. Ilmu kreasi mendidik anak kita agar menjadi terampil. Ilmu agami menghidupkan hati. Ilmu profesi menghidupkan otak ilmu kreasi menghidupkan otot ilmu agami mengolah rasa ilmu profesi mengolah rasio ilmu kreasi mengolah raga jadi anak munggu pandai berolah rasa pandai berolah rasio pandai berolah raga ilmu agami mensensitifkan hati ilmu profesi mencerdaskan otak ilmu kreasi memproduktifkan otot Allahumma sholli ala Muhammad dengan ilmu agami anakmu jadi ahli zikir. Dengan ilmu profesi, anakmu jadi ahli fikir. Dengan ilmu kreasi, anakmu jadi ahli ikhtiar. Jadi akhirnya sensitif, kreatif, produktif, kolbiah, akliyah, jasadiah. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Takwa cerdas, terampil. Ngerti, pinter, perigel sergep zikir pinter mikir gelem dangir gelem nyupir lek duwe musuh wani melintir ilmu agami dandani hati anakmu kerja pakai hati namanya kerja ikhlas ilmu profesi dandani otak anakmu bisa kerja pakai otak namanya kerja cerdas Ilmu kreasi, dan dani otot, anakmu kerja pakai otot namanya kerja keras. Jadi bisa kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Lho iki angel lho ngerangkai ngene iki mikire suwe. Ya larang kaya pantes wong rupa nggawa rega kok. Eh rungono. Pikiran saiki tak omongi maneh. Kalau cuma kerja pakai otot namanya kerja keras. Kalau kerja pakai otak namanya kerja cerdas. Kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Kalau hanya kerja pakai otot, kerja keras, rezekinya yang cuma pas. Tapi nek ditambah kerja pakai otak, kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Apalagi dilengkapi dengan kerja pakai hati namanya kerja ikhlas, Allah berjanji diberi rezeki tak terbatas. Contoh saya ini. Lek kerja otot, kerja keras, dapatnya rezeki cuma pas. Lapo aku gak kaget kok. Lah iki teko operatore gak teko aku. Anggitmu aku ngono. Lho, operatore. Aku dhewe ya kudu kaget kok. Halo. Halo. Saya ulang. Kalau kerja pakai otot namanya kerja keras, dapatnya rezeki cuma pas. Ini gak beda karo jaran, kebo, sapi. ini kerja keras, kerjanya pakai otot. Sapi dikerakal. Ya sama iku oleh rezeki pas jaran kongko nyeret dokar kerja keras pakai otot oleh rezeki yo ya pas sama nunggu lah manusia kalau hanya mengandalkan otot kerja keras oleh rezeki yo ya pas ngono iku tapi lek ditambah kerja pakai otak namanya kerja cerdas profesi rezekinya lebih luas contoh dokter dokter ya tukang cubles ya tapi profesi kerja cerdas bandingno karo sing kerja otot kerja keras podo tukang ya tukang ngebor sumur Suntike sakmono gedene. Ya gawanane yang wabot meteng-meteng mobat mabit melet-melet. Nggone pewanas keringet drodosan. Jibrat lemah kotor gak karu-karuan sing dijubles watos berkali-kali coblosan, ratusan coblosan sik gorong nyumber nih. Sedina me oleh sewu. Pakai otot keras kok. So. Nah, dokter cubelese cilik gawanane enteng gue adem bersih ambune wangi ber AC dihormati uang diajeni uang sing dicubles empuk tur no al bokongu sekali coblos cus samunine lo gak kira dinyang no, dokter dinyang pinten Pak dokter sewu mboten asal kirang Pak kali atus nggih gak ono profesi kerja cerdas Apalagi dilengkapi dengan kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Allah berjanji, min diberi rezeki tanpa batas. Contoh kiai. Loh, sampean tau weruh ana kiai ketakraan golek kerja, ana kiai golek bekicot, golek kodok. Golek tekek barengan. Lah ana ana kiai ngernet bareng. Nah, tapi tonton po, omahe oh, api kendaraan yo ya api mangane yo ya enak Mas yo ya digawe wong. Nanti dihormati. Masya Allah, ini iki dikawal karo banser. Lapa? ganti dikawal yo remuk dicetoti rondo-rondo yuk Yo nanti nanti mbak mbak bang wong eh nyawang aku modele gemes. <laughs> ya gak GR aku gelek rungu aku wong iki gemes aku hmm. kudu ngotek kudu njewit kudu apa alah iku ya kepingin ngono kok ate gak ngaku ae kamu itu ngaku aja kalau saya nggak mau aku buktinya di HP kamu ada aku padahal suami kamu nggak ada di situ <laughs> ngapunten ngapunten ya Allah subhanallah subhanallah ya tonton kok kiai dikasih rezeki Allah yang min haitsu la tasib omah oh, kendaraannya kendaraan mangan enak nanti dihormati uang bojo ya ayu gak kaya ngono-ngono iku kok janji urep ngono <coughs> loh ayo sama teliti roto-roto kiai bojone lah ayu ono kiai bojone kok gak ayu nasib Nasib gak berpihak. Lo hiburannya yang cuma bojo iku tok. Kata nggak hiburan dia yo ya gak pantas belas. Kiai nggak hiburan karaoke yo ya gak pantas. Main biliar yo ya gak pantas. Hiburannya cuma bojo. Nang elek sisan ya eh, takobbalallahu minna wa minkum takobbal. Ya karim. Wis pokoknya. Mangkane Gusti Allah adil, dikai ibu yo ayo kadang gak siji yo. Nah, itu nih Gusti Allah lama meneng mana Wes. Lah dengan tiga ilmu tadi, nggih. Mangkane, mangkane to, mangkane. Sama nih kadang-kadang nang anak itu targetnya keliru amnya. Orang tua akan merasa bangga dan anak dianggap sukses ketika IQ-nya cerdas, bisa sekolah di sekolahan yang favorit, di kelasnya dapat peringkat satu itu katanya sukses salah Kejat-kejat ya wis salah sama tak sudono ya faktor penunjang kesuksesan setelah diteliti dari 100 faktor yang menentukan kesuksesan seseorang IQ yang cerdas itu menempati, menempati peringkat ke-23 Sekolah favorit urutan nomor telung puluh. Ranking satu di kelas urutan nomor telung puluh limo. Peringkat pertama yang menentukan kesuksesan itu apa? Kejujuran. Kedua, kedisiplinan. Ketiga, faktor keluarga. Kondusivitas keluarga. Allahumma sholli ala Muhammad. teluai, soalnya ngelak kakean satu sok. <laughs> Pertama kejujuran, ini faktor nomor satu penentu kesuksesan seseorang. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah di Indonesia kejujuran ini sekarang sudah hampir tidak dianggap. Malah ono prinsip oh nate jujur mesti bakal ngono iku coba. Bukan hanya di pasar tidak jujur, bukan hanya di kantor tidak jujur, di sekolahan pun sekarang sudah mulai marak virus-virus kok corona, Wes wong kene aja bingung corona, corona singkatane komunitas rondo merona. <laughs> Mangkel aku. Halo. Wes ruwono ta? Nang sekolahan wis mulai dijangkiti virus ketidakjujuran. Gara-gara sekolah itu pengen dianggap prestisius pengen punya peringkat, pengen punya penilaian yang bagus, akhirnya dipaksa-paksakan murid nilainya harus bagus-bagus. Makanya guru-guru nang sekolah ini saya ini dituntut kudu pinter ngaji, maksudnya ngatur biji. Wong arek ujian nilainya telu ngono iku no rapot iso dadi pitu setengah. Lu wong tuane dibujui yo seneng kok. Alhamdulillah yo anakku sakjane gak pinter tapi ambek gurune diunggahno. Lu arek padahal pikirannya gak nyandak lo diunggah no kelas. Akhirnya jangankan di kelas atasnya, wong nang kelas nih sore lo gak tutup pikirannya. Diunggah no terus, diunggah no terus nilainya dikatrol, dikatrol, dikatrol, dikatrol. Mergo guru-gurunya do pinter ngaji, ngatur biji, ngarang biji. Arek saja nih gak kuat neng kelasnya dewe gak kuat atau mana diunggah no. Kok tahun ngarep diunggah no mana Arek mu pinter, tamu ndak koplak. Makanya aku lebih seneng jamaah lagi lek tak takoni paham nopo dereng, nek dereng paham ngomong dereng. aneh gak paham ngomong paham gitu, paham gara-gara izin. Padahal ketoro paham karo enggak ketoro. Lek pahami hmm, wajah ini cerah, bahagia. Hmm, ini gak paham ya. kaya ini. Hmm, nek pura-pura tetap ketoro, gak paham dengan ini. Ini mantuk-mantuk ini modelnya hampa, kosong. Makanya mohon maaf kadang-kadang kenapa keterangan saya ulang-ulang tak balan-baleni. Eh, aku yang kepingin setidaknya itu mayoritas faham, Walaupun pasti ono sing faham. Gaya emang metenteng gitu mau eh, ngingeti aku nyawang aku tapi gak mudeng nunggu kuwi ono. Oleh metenteng itu. Ono sing gayane tolak-tolak gak ngurus, tapi masih ngono yuk gak faham blas. Mulai kok gudung hijau yuk. Halo. Halo. Eh. <laughs> Waduh waktunya tidak cukup. Nomor dua, lha iku sak jam setengah kok. Nomor dua ustala nengok. Kejujuran ya, kejujuran. Ajari anak-anak untuk jujur. Lek iso ngomong iso, lek gak iso ngomong gak iso. Yang kedua kedisiplinan. Ini juga sudah mulai. Hmm, ya Allah. Disiplin, tegas, keras. Bahkan sekarang kekerasan ini dianggap jahat. Tidak boleh ada kekerasan dalam dunia pendidikan. Kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan. Itu sebenarnya salah istilah, Bu. Ngapunten, ngapunten. Yang tidak boleh itu kejam. Ya. Kekejaman itu tidak boleh. Kalau kekerasan menurut saya harus. Keras dalam artian tegas dan disiplin. Nah, kalau nggak ada kekerasan, ngomong wedok-wedok gak iso meteng. Nah, lemes kabeh Masjid ini berdiri karena ada kekerasan. Coba cagai ya masjid ini lulis Ngelimpruk masjidnya. mana lo Ndasmu lo ndasmu. <laughs> Iku lagi gak ada kerasa ya jadi gotir maka gak makuk gelimbyur gelimbyur. <laughs> yang tidak boleh itu kejam, kekejaman yang tidak boleh ya cuma iki pancene wis kadung dadi istilah ya, kadung dadi istilah keras dalam artian kejam kalau keras dalam artian tegas dan disiplin harus kadang-kadang pendidikan militer itu harus diterapkan kepada anak-anak Anak yang cuma terus tilu saya enggak eh, sayang ini namanya hidup dari fasilitas bukan dari realitas titenono anakmu enggak merek L2 lolak lolok longak longok lepa lepo Wes wes gak mari-mari nggo kari limang menit. <clears throat> yang kedua menengoh. Ini baru usia 0 sampai 20 tahun. Iki sakjane akeh sih keterangane. Tapi diringkes saya. Kemudian tahap kedua 20 sampai 40 tahun. Engko sing tahap 40 sampai 60, 60 seterusnya utang. Yo cek diundang mana? Gak cukup sayang waktunya gak cukup. Wong wedok lek kadung krasa enak, masih lama terus terus ya kono nang ngisor kari terus masih nah. lama ya nang dokur ya remok manut ta Iki sekarang tahap usia 20 sampai lo gak nyaut 20 sampai 40 Mas mau ya 0 sampai 20 itu usia belajar, usia pendidikan. Anakmu harus dibekali dengan ilmu. Lek pengen hebat, pengen berkualitas. Ojo ke susu diajari kerja. Ake wong tua sing salah arah. Artinya anak dibelajari kerja, dibelajari kerja itu harapannya menelek tua cek enak, ngelek kerjaan, pendapatannya tetap, duwe penghasilan ini, ini, ini, ini, ini, ini, tanpa diberi ilmu yang cukup. Nyon ngapunten. Arek umur-umur sakmono iku 0 sampai 20 gak tiga ilmu sih yang cukup kesusu diajari kerja karena pecek soge. mohon maaf soge gorong mesti goblok mesti percaya omonganku tapi lek sampean bekali ilmu pinter mesti soge katut banding no uripe wong sing berilmu karo sing gak berilmu wis ngono ae waduh lho ya wis kontra entek iki lah mau ngono kok ya Allah sampai jam setengah sepuluh ojo udan loh Weh saya iya iya. Umur 20 sampai 40 targetnya 6 woi langsung tak ningkas lek sampean njaluk dalil tak wacana satu ayat ya muga-muga iki iso iso digawe dalil lah A'udzubillahi Ini target 20 sampai 40 tahun. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal haras. Al-ayah. Targetnya 6. 1 hubbus syahawat minan nisa rabekno. 20 sampai 40 tahun ngapunten ngapunten halo lek belajari wis mari kuliah wis wis sudah Quran wis khatam Alfiyah wis khatam jorong ngaji nang dirapekno terutama anak wedok kecuali kalau masih menempuh jenjang karir pendidikan isek ngapal nih Quran isek nang pondok isek kuliah lek wis gak ngono 20 ke atas nikahkan rabekno terutama wedok ngapunten ibu-ibu aku takon jawaban jawaban sampeyan biyen memeti kepingin meneng ta lah sampean biyen memeti kepingin rabi ki umur piro yo ya umur samono mono iku kan wis salah meneng ngono kecuali kecuali le anakmu dua mental kaya Nabi Yusuf lah nek mentale kaya Zulaikha nang rabekno katanya berangkat kuliah jangan-jangan pamit kuliah tapi nanti lu ngono lho Bu hoi apa maneh zaman saiki dekai sepeda vario numpak vario karo mepe katok jero ngene gak tau weruh sampean la haula wala quwata illa billah kalau mentalnya kayak Nabi Yusuf nggak apa-apa kayak Zaliho, coba itu waktu di kamar berdua Nabi Yusuf dijebak sama Zulaikha berduaan di kamar dikunci dari dalam. Walakat hamad bihi wa hamma biha. Sungguh Zulaikha terpesona kepada Yusuf, Yusuf pun tertarik kepada Zulaikha. Tir podo irenge, sir podo senenge, ibarat arus listrik tegangan tinggi. Lek ditokno kobong napa mboten? Tapi beda. Yusuf mengikuti hatinya, Zulaikha mengikuti nafsunya. Yusuf mengikuti tuntunan, Zulaikha nuruti tuntutan. Halo? Wering kese. Yusuf lari ke arah pintu Zulekho mengejar menarik baju sampai bajunya Yusuf robek bagian belakang karena ditarik Zulekho yang kukunya panjang-panjang dan itu saksi di pengadilan bahwa Yusuf nggak bersalah karena yang robek baju belakang berarti dia lari dikejar digelandang ditarik ke komburi andai kan yang robek depan berarti dia yang <laughs> kan gitu toh lah saya andekan itu terjadi pada anak sampean Gek wong tuwae gak ana di omah karo lunga karo wadah. berduaan di kamar aku takon anak sampean kira-kira sing suwek klambine mburi tak Insya Allah le anak wong wage aman gak ana sing suwek klambine lapo nganggo lapo nganggo suwek-suwekan wong dicopot gantian alon-alon iso kok aman wis gak ana sing suwek woi makanya hubus syahwat minan nisa nikahno nek wis mono wal banin terus dua anak non dua anak saya ngakeh perintah lak ngono anak penting orang ora anak susah ngene apa nggih masih sogeh lega dua anak bingung saking bingungnya kadang sampai alatnya diperiksa-periksa no eh mbak menawa madepe kurang pancer tah kurang jebobok tak kurang atos dikokon duwe anak sing akeh. Lah saiki pertanyaane, anak akeh iku lho, akeh jumlahe ta akeh manfaate? Nek iso yo ya karo-karone, yo ya akeh jumlahe yo ya akeh manfaat. Tapi lek gak iso, yo mending loe akeh manfaate titik jumlahe timbang akeh jumlahe titik manfaate. Anake yo duwe duwe iku ana sing mek sak lembar tok lho, kena gawe tuku sembarang. Padahal cuma sak lembar 1 juta US dollar. Hmm, Sama gak tau weruh <laughs> melarat tok. <laughs> ini cuma sak lembar tapi kena dikait tuku sembarang-barang. Oh no, duit iku receh, 15 gombyok tapi gak kena dikait tuku apa-apa. Anak yang ngono, no anak mek situk tapi ahli berjuang nang dindi manfaat kanggo keluarga, kanggo masyarakat, kanggo agama, kanggo bangsa negara. no anak yang puluh enam. Tapi modelnya kayak ngono-ngono iku kabeh. rep gak mati gak diarani urip kok gak lapo-lapo diarani mati kok isek ngentek apa-apa layah ya mutu walayah ya, tidak bermutu ngentek no biaya sing ngono iku ya ngono iku halo ah sing nomor telu targetnya apa wal qanatiril muqantarah minat dhahabi wal fiddah punya harta kekayaan yang banyak emas dan perak jadi nikah dua anak nabung harus islami dituntut sogeh mau tak sampai no lain orang islam gak sugih yang bangun masjid sopo sing nyantuni anak-anak yatim sapa sapa sing lakoni haji sapa sing bayar zakat makanya wong Islam kudu soge wal qanatiril muqantarah minat dhahabi wal fiddah punya harta kekayaan yang banyak emas dan perak makanya sing lanang-lanang iki yo ya, kawino dhisik duwe anak baru nabung aja atik nabung dhisik gak kira berhasil apa maneh arek lanang nabung gak kira iso sak gede-gedene penghasilanmu lek gorong duwe bojo bro tak kira nyentel lanang ae untuk duwe kayak ngopi rokok ngopi rokok entek iso nabung iku lek duwe bojo mergo sing ganduli wong wedok rata-rata wong wedok medit perhitungan lha wong wedoke duwe cilik lho diitung nggih napa nggih soale kulinane dolenan barang cilik wong wedoke ket mulai cilik dolenane pasir terus ngelebokno jarum ngelebokno dom nang jarum ana dom gedene sak cagak listrik Nek wong lanang kan dolenane kecilik bal-balan, mobil-mobilan, barang-barang gede. Arek wedok e dolenane pasir, karet, lebokne bolah nang jarum, dolenane cilik. Makane sampai saiki cilik-cilik mesti diurus lek wong wedok. Wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah lek wong biyen punya harta kekayaan yang banyak nek wong biyen dirupakno emas karo perak lek saiki duwe tabungan punya ATM gold and silver dhahab wal fiddah emas dan perak kudu duwe ATM di dudulno nang mesine dul berobol-berobol metu duwe nah, wong lanang ya duwe to ATM alat tusuk manual niku kapan didudulno dul ya so berobol-berobol mangkel aku lu bukan ke, bukan kebetulan loh wal qanatiril mukontoroh minat dzahab wal fiddah lek wong biyen punya harta yang banyak dirupakno emas perak lek saiki punya tabungan ATM -e gold and silver lho kon ketara gak dua ATM <laughs> oh jelas ATM nginang ini modelnya halo nomor empat. wal khailil musawwamah kuda yang bagus ini simbol kuda Iku kendaraannya wong biyen, jaran. Ini berarti simbol alat transportasi yang berfungsi dan bergengsi. Biyen kuda disimbol no, kuda itu kakinya kan empat, berarti punya roda empat nih saiki. Nah, saurunge, saya iku, sakgurunge iku. Nalika saya sekolah, saya kuliah kan, saya berkaki dua, bebek mbah mio, mbah vario, mbah asta, <laughs> mbah opo, sek bebek, sek kaki dua, dua 20 ke atas setelah nikah, punya anak, punya tabungan, wal khailil musawwamah kuda yang bagus simbol dari alat transportasi yang bergengsi dan berfungsi kuda itu kakinya empat tubuhnya kuat larinya cepat dipandang memikat kalau sekarang minimal Toyota Alphard target ngono lho gak yang sampeyan umur 50 sik taswani kredit kredit sepeda motor bisa nyicil petang tahun <laughs> urip model opo ngono acur ya wis itu target di usia 20 sampai 40 tahun untuk menggapai fit dunia hasanah tujuan antara sebagai sarana untuk menggapai wafil akhirati hasanah tujuan utama sehingga nanti ketika umur 40 tahun kanjeng nabi usia 40 tahun ekonomi sudah mapan sehingga beliau kholwah ke gua hiro riadoh siap berjuang Nah, takmir masjid 40 tahun ke atas roto-roto umure. le ekonomi wis mapan, fokus berjuang neng masjid isok temenanan, gak mikir kreditan. Lho mergo tahapane uripmu gak bener, lapo gak gelem ngundang aku bian-bian. Saiki keliwat umurmu. Halo. Halo. Paham napa mboten? Lo iki nek nih, masya allah. Quran itu luas pengertiannya. Luas. Makanya sama apa Nerang nerangno ke Al-Qur'an, nafsiri Al-Qur'an kudu piranti keilmuan sing cukup. Menurut lo? lek gak duwe aja katik titik-titik Al-Qur'an surat kesekian ayat sekian menyatakannya belajar ora Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp Raudatul Facebook Kifayatul Instagram guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu wis komplit wis Wal an'am sing nomor lima apa? An'am itu ternak. Ternak itu kan bisa besar dan bisa berkembang. Artinya usahanya harus berkembang. Lek duwe toko asale siji iso dadi papat, iso dadi limo, asale cili, iso dadi gede. Nek duwe perusahaan kudu punya anak perusahaan, anak perusahaan, anak perusahaan, anak perusahaan. Lek duwe pondok ya santrine kudu muda akeh, kudu muda akeh, kudu muda akeh. Masjid kegiatannya ya kudu tambah akeh, gak cuma tinggoni jamaah tok ya ono majelis taklim, ono kegiatan sosial, nyantuni santim, yatim, rondo-rondo, sing tua maksudnya Pak Lurah. Sing sing nom urusannya Pak Lurah. Artinya harus berkembang. Makanya ternak itu kan muda gede, muda akeh. Itu namanya ternak. Usaha harus berkembang. Terusane wal haras duwe tanduran simbol nek wong tani yo sawah kudu tambah hombo tambah hombo tambah hombo jadi nanti di masa tua iso kari longgoh tenang ibadahe tiap panenan nompo setoran tiap panenan nompo setoran wis jadi bos nanti usia berikutnya 40 sampai 60 tahun ah, utang <laughs> moh ukurannya sak jam setengah wisan iki melanggar ayo melu aku tak ceritani dhewe ayo, ayo ngeyel lah ngapunten kurang yang meneh nang kono iku tak pikir atuh jadwal tulisane iku waru ngono lah kok tibake padha kecamatan taman nah, iku cara ngerti ngono mesti gak diterima paling tidak harus jarak berapa mulai kayak mari tuku kok ini nang gone ya ini yang penceramah kudu profesional lho ini ini gak mungkin to materi ini padha karo iki iku maneh ngono Ya gak mungkin soalnya aku yakin iki sing tekono kene meneh gembrutuk merono kabeh. Nah, soalnya kurang, ya harus beda materi ini, makanya larang. Jadi, saya ngangeli ini lo bro. Wes, sepurane saya akeh. Kurang ah. Lah ya meneh. Lah gak ngono ya ngundang mana? Ngene Pak Lurahmu kok ngono ngundang. Asli negara kok mosok gak iso. Sing penting sumbut berangkat. Ya maksudnya sumbut itu yo ya, jamaah kayak ini ki seneng aku, semangat dijak ngaji ini seneng aku, seneng. Wes wes lapo mikir, aku lo gak mikir ngono iku. Lalu lagi mari tak terang nong ngono ya kudu fit dunia hasanah wa fil akhirati hmm, golek ganjaran tapi ojo lali nompo lah iya cerdas uangnya Lho iki sayap sawangane sing tak terang nom kaya mau target dunyo dunyo dunyo. Jangan salah sampean. Untuk mencapai wafil akhirati hasanah dibutuhkan di dunia hasanah. Ngono lho, oh, bahasane tepak ngene, engko lek bahasane tepak konaah, beda meneh. Lah aku iku pengin wong kene iki sugih kabeh ngono lho. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li wa liwalidayya wa lil amin ya rabbal alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ثبت إيماننا نور قلوبنا سلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh